Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruh Wa na'udhu billahi min sururi anfusina wa min sayyati amalina Wa yadillahu falamudillalah Wa mayudlil falahadiyalah Allahumma salli wa salli mabarik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in ya hayu ya qayyum bi rahmatika ya karim la wa la quwata illa billah hadirin asma Allah yang kita bahas kali ini adalah ismul azam Salah satu di antara nama Allah yang paling agung Yang kalau kita menyebut namanya Doa akan diijabah Meminta akan diberi Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ada beberapa jalan Hadis ini Hasan dengan penguatnya oleh Al-Albani dalam silsilah As-Sahihah ya, disebut jadi ini sudah baik yaitu ismul azamnya bernama uh, disebut ya hayu ya qayyum di dalam ayat kursi Al-Baqarah 255 Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum di dalam surat Ali Imran ayat yang pertama Alif Lam Mim Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum Ali Imran ayat 1 dan 2 Nah saudaraku sekalian Saya juga dulu pernah dalam kesulitan Guru menasehati Dulu belum tahu dalil Kata guru saya Baca ya hayu ya qayyum tapi dengan penuh penghayatan. Insya Allah, maaf silau itu. Insya Allah ditolong. Rasulullah juga dalam situasi-situasi sulit selalu membaca Ya Hayyu Ya Qayyum. Apa artinya? Ya Hayyu itu Allah yang maha hidup Ya Qayyum Allah yang maha mengurus makhluk-makhluknya sendiri Jadi Allah yang mengurus segala-galanya sendiri Itu ayat Qayyum berdiri sendiri Tidak membutuhkan pertolongan Kenapa Yahya menjadi sangat hebat? Karena Yahayu itu merupakan berkumpulnya semua sifat-sifat tentang zat. Seperti Allah Maha Mendengar. Itu dari sifat zat. Atsami, Ya Basir, Maha Melihat, Asyahid, Maha Menyaksikan. Kembali kepada Al-Hayyu Sedangkan Al-Qayyum adalah berkumpulnya semua sifat-sifat Allah tentang perbuatan. Menghidupkan, mematikan, memberi rizki, mengangkat, menurunkan, membuka, menyempitkan. Itu Al-Qayyum. Jadi Ismul Azam itu nama Allah yang maha agung yang kalau disebut terangkum di sini. Ada Ismul Azam yang lain, Ar-Rahman Rahimin. Kali ini kita bahas yang ini ya. Apalagi kalau disambung dengan dari hadis riwayat Imam Nasai, Ya Hayu Ya Qayyum birahmatika astaghith wa aslih li sya'ni kullahu wa la taqilni ila nafsi tarfata ainin. Sudah kita bahas. Wahai Allah, wahai yang Maha Hidup, Wahai yang mengurus semua makhluknya sendiri Dengan rahmatmu tolong saya Perbaiki urusan saya Semuanya ya Allah Kullahu Wanatakilni ila nafsi Dan jangan serahkan kepada saya Terfata ainin Walaupun sekejap mata Hadirin mudah-mudahan kisah yang saya sampaikan ini tidak berlebihan. Saya dianjurkan <coughs> oleh guru tutup tidak lepas dari doa ini. Doa surat Al-Kahfi ayat 10. Rabbana atina fid dunya. Rabbana atina min ladunka rahmah wa lana min amrina rasyada itu minta agar urusan kita diurus oleh Allah dengan sempurna. Kemudian doa Nabi Musa, Robbi rohli sodri wayasirli amri wahlul Okadatam, Milisani, yafkohu Kahuli, Surat apa? Surat Toha ayat Nah, harus hafal dong. <laughs> Saya yang harus hafal ciri khas orang bersalah begini cari kambing hitam surat Toha ya Allah Robbisto Tuhanku lapangkan dadaku wayasirli amri mudahkan urusanku wahlul uqdatam mil lisani hilangkan keluk lisan saya ini yafqahu kauli agar ucapan ini bisa dipahami plus doa yang tadi favorit ya enak dong wa asli li sya'ni kullahu wala takilni ila nafsi tarfatain ya Allah perbaiki semua urusan urusan bisnis urusan keluarga urusan anak-anak urusan kesehatan urusan dakwah wala takhilni ila nafsi tarfata Jangan serahkan kepada saya ya Allah Walaupun sekejap mata Itu Rasul Segitu pinternya begitu tuh ke Allah Nah kita yang lemot Mau ngurus sendiri Sombong benar kita ini Udah bodoh Lemah Kotor Miskin Mau serba ngurusin semua sendiri Wah stres tuh Ya saya mohon ampun kepada Allah Semoga Allah yang maha mendengar tidak berlebihan Tidak keberatan Kalau saya cerita sedikit tentang wafatnya ayah Bagi saya menambah keimanan Gak bisa dipungkiri air mata keluar Satu air mata sedih Wajar Yang kedua air mata syukur Karena ada kejadian yang membuat harus bersyukur yang ketiga air mata takjub kepada perbuatan Allah. Bagaimana tidak? Bulan Januari sudah disusun jadwal keberangkatan umroh. Umroh itu standarnya sembilan hari. Berangkat tanggal 16, pulang tanggal 25 hari Rabu lima bulan yang lalu sudah dijadwal bahwa AA cukup lima hari saja. Jadi hari Minggu sudah ada di Indonesia. Korting tuh. Tidak biasa begini. Bahkan belum pernah begini. Tambah lagi tiga bulan yang lalu. Teman-teman yang bagian menjadwalkan. Memblokir acara Senin dan Selasa. Dua, tiga. 24 tanya kenapa ah ini untuk acara keluarga oh saya pikir mau istirahat jalan-jalan berangkatlah umroh bapak di rumah sedang umroh dapat berita Bapak masuk rumah sakit ICU langsung ke tempat bertahap masuk ke sana minggu sampai di Indonesia langsung ke rumah sakit sudah malam Alhamdulillah masih bisa berkomunikasi senang Bapak walaupun sudah berbagai peralatan bahasa tidak dimengerti karena cairan di sini banyak yang disyukuri adalah tiba-tiba berteriak A'udzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim Fatihah dua kali Aduh senang ah, Apa bisa ngaji lagi suaranya jelas La ilaha illallah Walaupun sudah terendam paru-parunya Tetap teriak Allah Maha tahu yang terjadi. Saya katakan ini sebagai syukur kepada Allah ya. La ilaha illallah. Datang dokter akan diambil cairan dari saya pergi ke masjid etikaf. Tidak tahu bahwa itu merupakan suara terakhir. Sesudah diambil ICU dikunci ah, besoknya nengok lagi sudah tidak bisa bicara sudah drop bicara dengan dokter tuh bagaimana ini kondisi terakhir akhirnya kalau dipakai peralatan menyembuhkan oh tidak hanya memperpanjang saja ah kasihan ayah saya capek tanda tangan kita tunggu sampai obatnya habis karena jantung sudah melemah nafas sudah paru-paru berat sudah begitu ah tugas dakwah di sini mendadak ceramah tidak ada penceramahnya selesai ceramah pada isya 15 menit langsung berangkat ke sana masuk ke ICU sudah tidak bisa bergerak tapi jantung masih 130 nafas masih 90 karena ada alat-alat Bisiki saja la ilaha illallah Pak Karena sudah tidak bereaksi Tapi kata yang jaga telinga masih dengar Saya lihat keluar air mata gitu. La ilaha illallah Tiba-tiba nafas tuh turun 80 70 65 59 udah merah Saya lihat terus Selesai nafas berhenti Dibuat nafas buatan jantung 120 100 hmm. eh, lurus saja no, Hai. Masya Allah baru sekarang saya ber siapa yang ngatur ini mengapa lima bulan yang lalu sudah diblokir harus pulang duluan sendiri kenapa yang jadwal Senin Selasa biasanya padat di luar kota dibatalkan bukan dibatalkan diblokir karena Allah yang maha tahu setiap ajal hambanya menentukan. Kenapa ceramah 15 menit nggak seperti sekarang? Bahwa kalau sekarang telat nih. Itu langsung habis Isa bicara ke sana karena wafatnya jam 20.45. Semua diatur, bisa memandikan, bisa sholat jenazah, jadi imam bisa masuk ke dalam liang lahat hari Seninnya, Selasanya, ngubur sampai selesai tanpa ada jadwal yang terganggu. Ah, Masya Allah, ini tak terbayangkan hadirin melihat jadwal pada di luar kota, kadang di luar negeri. Memang pernah suatu saat ayah bicara begini, ah, nelponin terus apa, takut kecolongan ya, gitu. Tenang WA katanya, begitu. Alhamdulillah. Apa artinya? Ada yang ngatur. Saya jadi ingatlah ke zikir yang ini. Wa aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata'in. Serahkan wae ke Allah. Diatur, diilhamkan bagian ngatur umroh harus pulang. Tiket ada yang penjadwalan diilhamkan oleh Allah supaya diblokir dan nggak jelas lagi mau apa saya dan nggak ada yang tahu juga ada ah bakal meninggal enggak itu yang saya juga tidak tahu syukur bisa mendampingi saya adik <coughs> adeda anak-anak ada waktu itu mudah-mudahan ini nambah keyakinan kepada saudara-saudara ya bahwa kalau Allah sudah ngatur beres bukan berarti yang diatur ini orang soleh tapi kalau Allah mau ngatur ke siapa aja beres makanya jangan sok ngatur ribet ya bayangkan udah bodoh segera diurus mau tahu apa masih ingat perumpamaan naik mobil itu belum ya Ustaz ingat nggak? Kalau ingat Ustaz ada yang cerita. Jadi diundang ceramah di salah satu tempat di Jakarta. Nah teman santri yang bagian nyari alamat susah. Sana nggak ketemu ah udah lama capek dan tidak ketemu. Ah giliran saya, alhamdulillah dengan mudah sampai. Tahu rahasianya? Dijemput ada yang, yang oleh yang undang yang jemputnya udah tahu jalan resepnya saya pasrah naik silakan masuk A masuk duduk di sini duduk berhenti ikut berhenti belok kanan ikut kiri ikut digas maju sampai tuh nggak banyak keinginan sepertinya kalau ke Allah juga gitu bekal begitu tuh kata Allah syukur nih dikasih nikmat syukur Giliran diambil nikmatnya sabar, sabar. Ya. Giliran punya amal, si ikhlas, ikhlas. Giliran tergelincir, tobat, tobat. Nyampe insya Allah. Ya cuma empat di dunia mah keahlian. Satu ahli syukur, dua ahli sabar. Syukur kalau diberi nikmat, sabar kalau diberi ujian, ikhlas kalau diberi nikmat taat, dan tobat kalau tergelincir berbuat maksiat. Halo? Kenapa saudara jadi melihat saya begini? Saya masih hidup hadirin. <laughs> Ini malam ketiga nih bapak saya di alam kubur nih. Ingat aja ya Allah. Ah, karena saya masukkan ke liang lahatnya. Gelap sendiri. Tapi doa anak. Mudah-mudahan kalau anaknya dianggap baik oleh Allah akan ikut jadi cahaya di kubur dan nunggu tuh ditunggu pasti ini nah saudaraku sekalian mudah-mudahan makin yakin kalau Allah ngurus enak ya nggak terjangkau oleh akal kita nggak terencanakan siapa yang mau merencanakan kematian bapaknya ya? saudara mau saya mau libur ah tahun depan enggak orang tua saya saya kira-kira bakal mati wah kurang ajar nih tadi nah ya hayu ya qayyum Allah maha hidup Ya qayyum Allah maha berdiri sendiri Mengurus semua makhluk Jadi eh, Surat Ar-Rahman Ayat berapa yas'aluhu man fis samawati wal ard kulla yaumin huwa fi sya'n Allah yas'aluhu man fis sama meminta ke Allah tuh mengharap pertolongan Allah semua yang ada di langit dan di bumi kulla yaumin huwa fi sya'n Allah setiap saat dalam kesibukan Jangan mikir sibuk kayak kita pak pik pak enggak. Allah sibuk apa ya? Yang ngurus jagad ini dengan kesibukan yang beda dengan kita. Kalau kita kan sibuk pakai riwe, ya kan? Seperti yang ah, mau pulang keluar kota, uh oh, riwe, masukkan ini, masukkan ini. Dah pada masuk semua, pada angkat. Ambil papi kuat mana? Ada semua, tas sudah, walu dah. Tinggal apa? anak pak nah itu kalau kita begitu <laughs> ada yang kelewat semuanya yas'aluhu man manfis sama wal semuanya ngarep-ngarep meminta ke Allah langit bumi hmm, nyamuk semua nyamuk di alam semesta itu pasti Allah yang cipta Allah yang menghidupkan Allah yang menerbangkan Allah yang ngasih rezeki kan kita ada gak kebayang nih gimana di hutan kurang orang rezeki nyamuk dari mana saudara nggak usah pikirin Allah yang ngurus kuman itu Allah seperti ikan saudara pernah makan pecel lele nah itu kan sirkulasi itu rezekinya ya nggak santri di atas kolam Kita harus terima kenyataan ini hadirin ya. Habis makan pecel lele, turun dimakan lagi oleh lele ya. Nah, dia lagi makan. Begitulah hadirin. Kita tidak usah malu dengan kenyataan ini ya. Keren-keren pakai dasi makan ikan bakar. Kita kan nggak tahu itu ikan bakar itu makanannya siapa. Allah menghidupkan semua termasuk kuman, bakteri. Ini saya mohon maaf ya, sesudah dibom dengan antibiotik ternyata enggak mati-mati itu, sampai harus dikultur katanya. Apa itu kultur? Diambil dari darah ini kumannya jenis apa? Karena kuman begitu banyak. Ya Allah, dokter, empat hari itu nyari kuman. Sesudah ketemu kuman baru ketemu obatnya. Itu pun enggak kalau mati karena si kuman dia mengeluarkan zat tertentu tuh kuman tuh yang susah dibasminya. <laughs> Allah kalau mau matiin orang semacam-macam aja caranya. Dibuat kuman. Jadi ternyata yang sering kita takut itu salah. Kita sering takut oleh singa. Jarang kita dimakan singa ya kan? gajah, badak itu mah gak bahaya sama sekali. Kuman ternyata. Yang banyak jadi jalan takdir matinya kita. Benar? Syariat ya. Dan semua kuman ciptaan Allah. Nanti dikasih obat ini resisten kumannya jadi kebal. Siapa yang ngajarin dia kebal? Hmm? Kita aja nggak kebal-kebal ya. Ya Allah lah. Kenapa Allah ngebalin kuman? Ya supaya jadi rezeki buat tukang vaksin, lab. Berapa banyak yang hidupnya sejahtera karena kuman. Betul? Makanya saudara yang di kedokteran lihat kuman tuh harus hormat ya. Serius saya Berapa banyak tuh kuman menghidupin orang ya. Tapi tidak perlu punya anak disebut cep kuman gitu. <laughs> Tapi kuman milik Allah semuanya ya, dihidupkan, digerakkan. Allah lah yang ngatur siapa yang harus sakit, nyamuk, demam berdarah, Aedes aegypti, akhwat loh, eh betina ya. ya, saya suka mikir ya Allah untung nyamuk itu kecil-kecil ya coba segede ayam kan ada repot ah dipacok nyamuk. ya kebayang kalau nyamuk segede kambing wer di kamar ah silaka Allah ngatur ya. Masya Allah jadi harusnya mazikir, zikir. Oh ya Allah, Engkau ciptakan kuman, Engkau ciptakan bakteri. Kita harus bayar lab. Oh ini rezeki kita diputar-putar oleh Allah. Gitu aja. Enggak usah berat, enggak usah pusing, jalanin aja semuanya juga. Benar? Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan, Allah yang mengangkat, Allah yang menurunkan. Saddam Hussein kasih jabatan, waktunya turun, turun, waktunya meninggal gantung, gantung gitu. Ya, Muammar Gaddafi segitu berjayanya, waktunya dijatuhkan, jatuh. Sama, nggak ada yang bisa nahan. Tu izumantasya mantasya wa tudillu Al Imran 26. Sudah buka saudara? Hmm, sing sabar ya.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 Engkau muliakan siapapun yang Engkau kehendaki, dan Engkau hinakan siapapun yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkaulah segala kebajikan. Sungguh Engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Oh gitu, jadi jangan kagum sama orang yang punya jabatan, pangkat. Biasa aja. Allah yang angkat. Wah hebat ya karirnya, dia brilian. Sehingga ah, enggak, takdir itu mah. Dan kalau dia ditakdirkan sekarang di suku Asmat. Bukan bagian jadi orang, jadi kambing. Enggak bisa tuh jadi pejabat, betul. Emang kita milih jadi orang? Tidak. Emang kita milih lahir di kota? Tidak, coba kalau kita di Eskimo. Saudara lagi apa coba? Lagi berdiri. Kenapa? Karena saudara pinguin lelaki <laughs> kan gitu. Tiga bulan itu ngerem telur tuh. Alhamdulillah. Makanya kalau ditakdirkan ada yang punya pangkat, jabatan, nggak usah kagum biasa aja. Dan kalau lagi diturunkan ya nggak apa-apa. Kalau lagi diangkat derajat, dimuliakan, dihinakan, itu pekerjaan Allah loh. Kalau Allah mau ngangkat, nanti diilhamkan orang nyoblos siapa, ya kan? kecok kayak siapa? Mang Obama, ya. Itu maaf sudah pernah dibahas kalau Allah mau ngegurauin kita gitu ya tahun ini. Musuhnya Amerika Osama, presidennya Amerika Obama coba. Nama segitu banyaknya masa kacek sehurufnya nggak? Atu John gitu ya yang rada jauh, Fred atau kayak nggak ada lagi nama. Tapi dah Allah mau gitu kepilih Obama, Osama. Musuhnya di Irak Saddam Hussein. Presiden Amerika Hussein Obama atau kan bisa Edi Obama atau Cecep Obama tapi dah enggak <laughs> maaf Adevin yang namanya sama maaf ya atau AA Obama gitu aman lah enggak tuh dibuat musuh-musuhnya kan menarik ya harusnya kita lihat enggak kebetulan di sana kulit putih semua kulit hitam dianggap katanya ya sedemikian rupa kalau mau dijadi jadi aja makanya jangan suka terkagum-kagum sama dunia ini itu mah wamal hayatad dunya illa mataul qurur adalah kehidupan dunia kecuali kesenangan yang menipu <coughs> kalau diturunkan oleh Allah nggak apa-apa nggak usah takut yang penting menjadi dekat dengan Allah aja. Kalau punya pangkat jadi jauh dari Allah diturunkan jadi dekat bagus. Kalau sehat jadi jauh dari Allah dibikin sakit jadi dekat bagus. Kalau populer jadi jauh dari Allah oleh Allah dibalikan infotainment tuh ya. Ngomongnya enggak enggak bagus. Nah, enggak saya emosi bagus ya. Gimana ah? Kalau kita dihina orang jadi hina, enggak ngepek, men kemuliaan itu milik Allah. Walau sedunia menghina, kalau giliran Allah mau ngangkat, mulia ya mulia lagi. Yang sebel dibuat seneng, ah, itu gampang. Setiap hati itu dalam genggaman Allah. Saudara jadi ngerti ya, kenapa asalnya dia cinta saudara sekarang jadi enak. Karena dibalikin hatinya, asalnya lihat saudara asal cakep, mau deket tapi lama, asal mau muntah nih, itu. <laughs> ah masa Allah jahil begitu bukan jahil ya tapi nasib saudara ya namanya bukan jodoh jangan kaget jadi nggak perlu nggak perlu kita ngangkat-ngangkat diri supaya dimuliakan orang tidak perlu nggak usah ambisi pengen punya ini saya pengen nggak usah ambisius cita-cita untuk manfaat boleh. Ambisius nggak perlu. Ambisi kita satu aja. Allah ridho. Beres. Di posisi mana aja terserah Allah. Dunia cuman sebentar. Nggak harus semuanya terkenal. Banyak kekasih Allah yang gak dikenal sama sekali. Tapi sangat dikenal penduduk langit. Dan makhluk-makhluk yang diberitahu ini kekasih Allah. Nggak harus Nggak mungkin kita kaya semua. Kalau kaya semua macet. Nggak kaya aja udah macet ya. Makanya ngeri nih kalau bangsa Indonesia terlalu makmur. Kita bisa jalan kaki nih. Benar? Sekarang aja udah ribet. Nah saudaraku sekalian. Jelas nih. Jangan suka terpesona sama harta, gelar, pangkat, ah, titipan sebentar. Ya, terpesonalah kepada orang yang diberi jalan bisa bertauhid, tidak menuhankan apapun siapapun selain Allah. La ilaha ah, illallah. Itu orang yang dapat rezeki. Kalau dikasih dunia mah gangster juga dikasih ya. Garong, copet, mafia, Medellin dikasih dunia dan dunianya juga nggak akan dibawa kemana-mana. Paling ditaruh di bank itu. Emas dikunci di Singapura. Tanah di Kalimantan cuman gitu aja ngaku ngaku. Hah? tuh Itu aja. Makan tetap dikit karena sariawannya. Saya <laughs> lagi sariawan jadi dikasih eh, nikah eh, gitu. Tetap aja yang makan santri ya. Emang kalau kaya makanannya banyak? tina Kasih penyakit gula nyomot dikit. Padahal dia punya perusahaan beras teh makanya. Hmm. Dia punya kebun duren. Ayo bos. Hmm, hmm. Oh asam urat. <laughs> dia punya peternakan kambing bos kambing guling eh, oh kolesterol gitu jadi berbahagialah santri ya nggak punya kambing tiap ada yang melahirkan makan kambing ya memang salah satu hikmah akikah itu adalah perbaikan gizi ya. eh serius tadi kalau tahu beberapa di antara saudara jarang makan daging Makanya produktif terus oleh Allah dilahir-lahirkan makhluknya supaya kebahagiaan kambing ya. Teruskan. Jadi mulai sekarang kita harus gimana? Kalau kita yakin hanya Allah satu-satunya, lepas dong hati dari selain Allah. Hah? Mau ngapain? Bergantung kepada selain Allah membuat kita gelisah dan membuat kita kecewa membuat kita marah dan kehilangan harga diri. Makin nyantel hati kepada selain Allah, pasti kita merunduk-runduk kepada dia. Yakin pembeli ini membawa rezeki, eh, yakin re, re, pembeli sebagai sumber rezeki, lihat aja ngomongnya. Aduh ibu, ibu makin cerah aja. Padahal si ibu lagi rumak sekali. Bulan kemarin dengan sekarang jauh lebih awet muda sekarang. Benar gitu. nggak otaknya mas. Supaya beli. Ibu ini minum air dulu. Ini jebakan. Ya. Supaya nggak kemana-mana. Nggak ada yang ikhlas. Terus, ah, giluat. Beli dong bu. Boro-boro beli. Ini hutang juga belum kebayar. Ah si ibu mah tua, tua kelaki Makin tua makin peot. Beda. sepuluh menit yang lalu dengan sepuluh menit kemudian. Kenapa? karena dia menganggap sumber rezeki adalah pembeli enggak rezeki mah Allah yang atur kalau mau berbuat baik berbuat baik saja. saudara mau menikahi seseorang enggak usah menjilat kepada mertua Tato, aduh om, masya Allah. Saya tuh baru melihat orang yang bercahaya di dunia seperti wajah om. menganggap ah, menganggap center apa? Jangan suka cari muka begitu. Pas datang, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Apa itu dia? Begini Om. Semua hati dibulak-balik oleh Allah yang Maha Agung. Saya tidak menyangka Allah membalikkan hati saya tertarik kepada putri Om. Ini bukan kehendak saya Om sama deh saya juga kayaknya dibalikin hati saya oleh Allah kenapa saya mual lihat yang jangan dagang ayat saudara bayak baca ayat itu mau apa mau pamer udah istiqoroh tuh Hah? rewel banyak omong tuh masalah istiqoroh musyawarah tidak akan rugi, istiqoroh akan tertipu. Itu ya Rob, hamba milikmu, dia milikmu. Hanya engkau satu-satunya yang menjodohkan hambamu. Apapun yang dikatakan orang lain bergabung jin dan manusia, enggak ngepek terhadap ketentuanmu. Saya anjurkan jangan doa seperti itu hadirin itu kurang sopan. Tapi itu di hati ya. Bahasanya Robbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Dicegah oleh siapapun nggak akan tercegah kalau Allah mau. Wa iyuridka bi khairin fala radar li fadli. Surat Yunus 107. Kalau Allah akan memberi kebaikan, nggak disenang. Wa iyam saskallahu bidurin fala kasih lahu illahu. Kalau Allah mau memberi kemudaratan, nggak ada yang bisa menghilangkan selain Allah sendiri. Makanya gaul dengan manusia. kat Jangan banyak berharap, ya. Makin bersih dari berharap, makin enteng. Allah tahu isi hati kita. Siapakah yang paling menderita? Yang hatinya dipenuhi oleh uang, manusia, cinta, ah, sengsara. Allah aja ya. Benar? Pemilik langit bumi siapa? Jawab. Pemberi rezeki siapa? Yang menyelamatkan kita siapa? Yang bisa merubah diri kita siapa? Yang ngasih jodoh siapa? Yang menyehatkan? Yang memberikan khusnul khotimah? Ah, Allah semuanya yang punya. Gaul dengan orang boleh, berharap no. Enak. Jangan sampai kayak siapa tuh yang patah hati, pacarnya bule, dia orang desa, pakai bahasa Inggris. You break my liver. <laughs> Eh, liver mah di sini. Dasar maksudnya air eh water ice crocodile land gitu air mata buaya darat darah tenang aja ya saudara Jangan panik ngadepin hidup ini ada yang punya. Siapa? Hmm. Gak harus kok keinginan kita terwujud semua gak harus. Yang penting mah apa yang terbaik menurut Allah yang terwujud, ya kan? Betul? Tahu Ngalir aja. Perbaiki ibadah, bersihkan hati, perbanyak tobat, patuh ke Allah di kapling masing-masing. <coughs> kapling mahasiswa sok. Kapling pejabat silahkan. Kapling bisnismen kan bekal macam-macam. Kapling tukang cukur-cukur yang baik ya. Jadi ibu-ibu gak bisa melahirkan, gak apa-apa. Belum punya jodoh, jalani. Semuanya sing ridho, terima. Serahkan ke Allah. Kalau diserahkan kita ikhtiar tidak. Kita ikhtiar tapi dibimbing oleh Allah. Kalau nggak dipasrahkan, kayak yang tadi itu nyari tempat nggak ketemu ketemu capek kalau yang dibimbing ya tadi itu yang dijemput itu diatur oleh Allah diilhamkan keinginan yang nggak sembarang motor banyak nanti yang akan diinginkan oleh kita tuh bekal yang bakal diberi oleh Allah nah, saya mau tertarik tapi itu motor tua tuh tahun 2005 ah nggak apa-apa aslinya nyaman <laughs> gitu karena itu yang mau dikasihin tapi harganya 8 juta. Sedang uang punya 6 juta. Ah, kalau ada rezeki saya emang gak kemana-mana. Tiba-tiba, saya lagi butuh 6 juta nih. Selebihnya kapan aja lah. Atau pas ketemu lunas juga gak apa-apa. Beres. Tidak bahaya harga tuh ya. Gak usah pusing. Katanya sekarang harga mahal. Ya. Gak penting harga mahal murah. Yang penting mah kebeli ya kan. Halo? Tidak murah juga nggak kebeli mata Makanya saudara jangan panik. Wah BBM naik. Ah dari dulu naik juga pada hidup. Benar? Tenanglah ya. Ada Allah penguasa langit bumi yang menguasai setiap segala-galanya. Allah ala kulli syai'in qadir. batuk mah batuk ya kuma Allah betul ini ya. ini teh ciri-ciri rezeki apotek ciri-ciri bagi-bagi rezeki dengan teman-teman ya jalanin aja nggak usah halo eh ribu ah nggak gitu-gitu juga bisa ya kan ah asal belah ya ah bohong emang ada nyobain belah hmm, ya, biasa aja pusing ya pusing demam tinggal ambil Westafol, eh apa tuh ya, itu teh anduk kecil itu apa namanya waslap Westafol, <laughs> masa gede Westafol mah waslap <laughs> ngaplok aja ya tinggal makan obat obat sakit sekali tinggal istighfar ya hayu ya koyum kata Imam Ibnu Koyum, ya hayu ya koyum itu salah satu yang bisa mencegah dari sakit lahir batin karena yakin akan kemandirian Allah menguasai kita. Tapi kalau udah wirid itu kita tetap sakit ya nggak apa-apa suka-suka Allah ya. Ah, sakit sekali ya itu berarti menggugurkan dosa. Udah diukur kok. Ah nggak kuat. Datang teman, nih coba makan ini. Alhamdulillah. Siapa yang ngegerakin dia bawa obat? Hah? Halo, saya juga pernah malam-malam asam urat. Aduh, tenut, tenut Datang tolong, coba makan ini. Saya mau, Nah, hilang. Siapa yang membuat dia datang malam-malam kalau bukan Allah? Ha? Kenapa dia nggak pulas? Gitu dong. Aduh, untung ayam maneh. Eh, ya Allah yang ngegerakin. Alhamdulillah ya Allah. Sing soleh ya maneh ya. Alhamdulillah. Memang namanya maneh surane. <laughs> Jangan lupa semua takdir itu hanya terjadi biiznillah ya. Enggak boleh lepas tuh. Berterima kasih harus, tapi bersyukur itu wajib. Karena Allah yang menggerakkan segala-galanya. Setuju hadirin? Dah. Jangan suka minta-minta sama orang ya. Kayak buka bersama gitu nggak usah ngincer. Bagian ceker. Ah, tenang. Kalau nasib saudara ceker, terima. Jangan antrian dihitung. Saya barisan keempat. Hah, silakan. tinggal tiga Sudah <laughs> tenang lah. Terima, ya. Jangan suka ribet dengan dunia, ya. Setuju? Biasa aja lah, nggak ada apa-apanya. Kebagian kok. Kalau kita benar dikasih cukup, nggak perlu takut. Ngaco aja selama ini dikasih ya kan. Harusnya medai-medai kita kan nggak dikasih makan, Gak dikasih nafas bahkan. Tapi kasih aja, walaupun Allah tahu nih tukang maksiat. udah ah, putuskan hati dari makhluk, berharap untuk kepentingan pribadi, ya. Nyaman, insya Allah. Wa may tawakal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Allah akan cukupi. Terima kasih. Ada hadis silakan. An Abi Darda radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala likulli syai'in haqiqatun wa ma balagha 'abdun haqiqatal iman hatta ya'lama anna ma asabahu lam yakun liyukhti'ahu wa ma akhta'ahu lam yakun liyusibahu dari Abu Darda dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda bagi segala sesuatu ada hakikatnya dan seorang hamba Allah tidak akan dapat mencapai hakikat iman sehingga ia mengetahui bahwa apa yang menimpanya tidak akan meleset atau terlepas darinya dan apa yang terlepas darinya tidak akan dapat menimpanya Hadis riwayat Imam Ahmad dan Tabrani. Teman-teman pengumuman sedikit Ini ada buku yang baru terbit Ada tiga sih sebetulnya Beberapa penyakit hati Ini ini keunggulan buku ini susah dibaca judulnya nih. Ketika saya tanya kenapa begini, iya katanya ini kesalahan dah nggak apa-apa, nggak perlu pakai marah, udah udah dicetak ya. Saudara kalau beli ini pakai pulpen aja dijelasin ya. Hakikat saum Ramadan ini ada saum mata, saum telinga, saum hati ya. Kalau saudara memerlukan dicetak banyak. Dananya insya Allah digunakan untuk SMS Tauhid kita kalau nggak salah biaya produksi dan sebagainya itu 5000 per ini ya niat infak aja lah ya bukan niat jual beli terima kasih kawan-kawan oh besok oh besok masuk TV nih? Besok uh, live di TV One. <clears throat> Sejujurnya saya teh belum bulat hati tuh masuk ke TV itu ya. Karena iklannya tuh suka nggak sesuai dengan ceramah yang ceramah jaga pandangan der iklan sampo. <clears throat> Jadi tidak sesuai. Tapi mudah-mudahan Ramadan ini lebih baik besok jam setengah empat ya TV One. Sebetulnya saya belum siap untuk banyak TV. Mudah-mudahan tahun-tahun yang akan datang kalau sudah punya uang banyak. Caranya adalah dibeli jam tayangnya. <clears throat> Beli aja 150 juta. Sebetulnya kalau ada 15.000 orang patungan 1000 beres tuh. Tapi dah kita ada berat. Aura kopetnya tuh terlalu kuat. <laughs> Ini ya, ini bukan curhat ya. SMS Tauhid sekarang sudah 600 ribu orang. 600 ribu tuh besar. Walaupun ada yang jadi macet eh, karena kita nggak bisa lintas operator seperti dulu. Setengah juta aja ya. Logikanya kan, aduh, saya dapat SMS tiap hari, saya malu nih, dikirim terus Masa saya nggak nyumbang sedikit pun? Di mana harga diri saya? Ah saya doakan aja sih ikhlas. Enggak cukup barangkali. Nah tetap kan coba eh, ini mah hitung-hitungan kasar aja lah kalau sarolehnya kompak gitu. 500 ribu orang sedekah 1000 sebulan. Berapa coba? Setengah miliar sebulan ya kan? Hanya seribu rupiah tuh. Ah, seribu rupiah mas ada bersin juga. Hacim, hilang seribu ya. WC umum. Itu juga pipis ya jangan. Buang air besar dua ribu. Ini seribu. Dengan setengah miliar, oh kita bisa servernya makin canggih ya. Kita bisa beli jam tayang istiqlal dengan baik mungkin belum waktunya ya tingkat kesadarannya oh, oh jangan banyak berharap enggak siapa yang berharap ya kalau berharap dari saudara sudah tutup dari dulu jalan terus kan nah konsekuensinya kita jualan ini dari sini ada lebihan dikit kita kumpul-kumpul untuk beli alat untuk bayar internet untuk bayar listrik dan sebagainya makanya niatkan infak ya Alhamdulillah rekan-rekan. Jangan menganggap saya berharap ya. Karena saya tahu saudara tidak punya apa-apa. Yang saya harapkan sadar ya, sadar. <laughs> Beda tuh harap sesuatu dengan harap sadar ya. Sing sadar, sing soleh Sing penuh pengertian Berpikir dalam-dalam jaga harga diri Ini bukan maksa hadirin tapi kalau sudah diingatan gini masih belum bergerak juga, tanda-tanda apa itu? Ya, <laughs> Hadirin sekalian, insya Allah semuanya juga Allah yang membolak balik. Ya, terima kasih ya. Miliki ini mudah-mudahan ada manfaatnya. Baik bagi saudara yang akan berwakaf, <clears throat> Ramadan wakaf ini dilipat gandakan luar biasa. Jangan lepas, jangan samakan Ramadan dengan bulan yang lain, ya.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 حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صلوات اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد Hadirin Hari demi hari Berarti semakin dekat dengan ajal kita Kita tidak tahu berapa tahun lagi atau berapa bulan lagi atau mungkin malam Jumat ini malam terakhir kita Kita pasti mati Jikalau malaikat maut sudah didatangkan oleh Allah Tidak bisa lari Tidak bisa mundur maupun maju walau sekejap Tidak ada yang bisa menghalangi kematian kita Mudah-mudahan sebelum ajal datang kita sudah menyiapkan diri mudah-mudahan ketika malaikat maut menjemput kita sudah benar-benar siap kapanpun mudah-mudahan ah, ketika nyawa dicabut tubuh ini sudah bersih dibersihkan tidak ada lagi dosa kemaksiatan tidak ada harta haram, makanan haram, daging haram di tubuh kita. Mudah-mudahan ketika nyawa kita dilepas, lisan kita bisa menyebut nama Allah. Orang tua sudah kita muliakan semampu kita. Hutang sudah kita lunasi, masya Allah. Mudah-mudahan akhir hayat kita husnul khotimah. Hati-hati hadirin. Tidak sedikit yang mati di tempat jina Naujubillah. Ada yang mati ketika berjina Ada yang mati dengan harta haram di sekujur tubuh Ada yang mati ketika durhaka kepada orang tua. Ada yang mati dengan dosa yang belum diampuni. Nauzubillahi min dalik. Mungkin itulah su'ul khotimah. Saudaraku kenanglah Kalau tubuh kita ini sudah kaku, dingin, kita jarang membayangkan tubuh ini menjadi mayat. Padahal kita tidak tahu berapa lama lagi tubuh ini bisa bergerak. Kalau sudah dingin, kaku. Tidak ada lagi amal yang bisa kita lakukan. Kening tidak akan lagi bersujud mata tidak lagi menikmati Quran mulut tidak lagi bisa menyebut nama Allah kalau sudah tertutup mulut kita ah, tidak lagi bisa istighfar Tangan sudah kaku Tidak lagi bisa membelai anak Sedekah Menyalami orang Kaki kalau sudah kaku Tidak lagi melangkah ke masjid Seperti ini Lu mudah-mudahan ada orang-orang yang ikhlas memandikan jasad kita. Sing bersih, penuh kasih sayang. Mudah-mudahan kita dikafani dengan benar, dengan kafan yang halal. Benanglah saat kita diusung menuju liang lahat. Kubur sudah tersedia. Kita dimiringkan ke kiblat. <laughs> Kain kafan kita dibuka di wajah menyentuh tanah gelap. Lalu papan di sekitar tubuh kita dipasang. Oh, ya Allah. Lalu tanah pun mulai berhamburan menimbun diri kita. Makin penuh Sesudah kubur kita penuh Nisan atas nama kita dipasang ya. Tak lama sesudah itu Orang-orang yang kita cintai pun akan satu pulang satu persatu. Yang kita sayangi akan meninggalkan kuburan kita. Demi Allah kita akan sendiri di alam baca. Demi Allah kita akan ditanya. Bahagialah yang amalnya banyak. Kubur tempat istirahat yang nyaman. Hati-hatilah yang bergelimang dosa. Kubur tempat siksa awal. Amal-amal buruk kita benar-benar akan menjadi petaka di kubur kita. Nauzubillah, nauzubillah min dzalik. Hadirin tidak ada yang tertukar Semua keburukan akan kembali Semua kebaikan akan kembali Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha Wa taubatan al maut ya Allah wa rahmatan indal maut wa magfiratan ba'dal maut Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wal najata minan nar wal afwa indal hisab Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah Wa na'udzubika min azab qabri ya Allah. Wa na'udzubika min fitnatin nar. Wahai yang maha menatap Berikan kesempatan kami tobat Sebelum ajal datang Rahmati kami ketika ajal datang Ya Allah Ampuni sesudah kami mati Jadikan akhir hayat kami husnul khotimah ya Allah. Ya Allah, jadikan sisa umur ini berkah. Selalu nikmat ibadah dekat denganmu. Jangan biarkan dunia ini menipu, <laughs> memperbudak kami. Jangan biarkan syahwat menggelincir